السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن بالحكمة والبيان وبارك علينا وعليكم شهر رمضان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا وسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله على ذلك Ingkang kula mulyakaken Maulana Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sugaf Atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah Wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bima anzalallahu ilaihi fiddaraini amin Setuju keluarga besar Putra-putra lan setuju para hadirin Utamini pun para habaib Para alim para bini sepuh ingkang tansah kula mulyakaken. Saderengipun kawula matur punapa ingkang dados dawuh saking guru kula Maulana Al Habib Syekh supados ngisi acara wonten wekdal dalu menika keranten nenggo beliau rawuh. Monggo sarang sareng kita nambahaken anggen kita syukur datang pun Allah bikaulina alhamdulillah sedaya nikmat karunia ingkang tansah sampun kita alami lan kita raosaken menika mugi kanthi anggen kita ngucapaken tasyakur kula wau tansah dipun jagi dening Allah lan dipun tampi amal-amal kita pikantuk ridhanipun amin Allahumma amin Para hadirin, para bapak, para ibu ingkang kula muliakan Allah Subhanahu wa taala maringaken Al-Qur'an dipun wahyuaken dipun lampahaken dipun paringaken dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Al-Qur'an menika kalamun qadimun la yumallu sama'uhu kalam engkang kodim yang tidak akan kalau orang itu iman benar-benar kepada Allah betul mungkin bosen mirengat Kenapa kok betul bosan Sebab betul indah saja di dalam bahasa tetapi selalu indah di dalam makna. Habib Ali dawuhaken Tanazzulahu alal ulama ibakin. Ladai, eh, apa? La tanazzulahu alal ulama ibakin. Teturunipun Al-Quran hal-hal yang selalu akan muncul dari intisari-intisari Al-Quran untuk selalu memberi keselamatan bagi seluruh umat manusia ini yang berisi saripati-saripati daripada asror-asror yang Allah titipkan di dalam Al-Quran itu sendiri boten bakal mandek walaupun wahuwa mungkotiun nuzuli walaupun ayat itu sudah tidak akan mungkin bertambah walaupun nuzulnya Al-Qur'an sudah tidak akan ada lagi tapi tanazulnya akan akan selalu turun kepada para diri, para ulama-ulama. Dan itulah yang menjadikan layu layumallu sama. Jadi Quran itu bukan mungkin iso bosen tiang-tiang sing duduh sebab kok tanazulnya itu akan selalu bertambah, akan selalu baru, akan selalu indah, akan selalu indah. Jadi tanazuluhu alal ulama ibakin ladaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Lah untuk itu dalu menika kula tak sekedhik ngaturaken wau delalah ayat sing kula waos terakhir wau patut menawi kita perbincangkan mugi-mugi nuwuhaken ilmu sing kathah sing barokah. Daraballahu matalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin Allah mel contoh masal. Masal niku ya perumpamaan. Nang wong alam dunia niku ya kabeh digawe contoh. Jadi makanya kalau jenengan niki harus membuka mata tetapi berbarengan dengan membuka hati. Melihat apapun harus dibarengi dengan kesadaran hati untuk mengambil itu sebagai masal, sebagai pelajaran. Lah, Allah mendawuhaken tenggene Al-Qur'an menika, Allah memberikan masal contoh perumpamaan bagi orang-orang yang kafir siapa? Istrinya Nabiullah Nuh dan istrinya Nabiullah Lut alaihi masalam. Istri ini pun Nabiullah Nuh kalih istrine Nabi Nabi Sidat. Ki longak-longok ki ya, seneke durung metu ini Nabiullah Lut alaihi mas alaihi masalam. Loh, maksudnya pripun nih? كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما dua istri tadi dua wanita tadi itu tahta abdaini di bawah kepemimpinan dua hamba yang soleh keduanya. Disebut no Allah loh nih. Jadi garwani pun Nabi garwane Nabi No, garwane Nabi Lot berarti sinten? Ya Nabi No sendiri dan Nabi Lot itu dipun setempel teng Quran mereka ini orang soleh. Mboten kula sing ngarani nek beliau niki tiyang soleh mboten. Tapi Allah sendiri yang mengatakan. Jadi dua istri itu ada di bawah kepemimpinan dua orang yang soleh tetapi fakhanatahuma. Dua istri tadi berkhianat kepada dua pemimpin mereka masing-masing. Halam yughniya anhuma minallahi syai'a. Dua suami itu tidak memiliki bahasa bahasane pun ora iso andil apapun di dalam urusan Allah memberikan laknat kepada dua istri tadi. Nyun ngapunten kula cerita sithik. Zaman akhir sebelum Nabiullah Lot pindah dari rumahnya untuk hijrah itu beliau ditemui oleh beberapa malaikat. Wonten sing malaikatnya malaikate Gurkale, ana sing ngarani 10, ana sing Itu di beberapa bahasa tafsir. Lah di zaman Nabiullah Lut niku umatnya Nabiullah Lut niku remenane sodomi sing daerahnya juga daerah Sodom. Lah niki nyun ngapunten. Ketika ditamoni malaikat sing ganteng-ganteng niku jebul-jebule istrinipun Nabiullah Lut malah laporan karo tiang-tiang kafir sing senengane niku sesama jenis. Disodomi senengane. Lalu mereka dikasih tahu, eh renggonku, nggonku ki ana senek enak. Wah, nek cara bahasane apa ngarani snack? Wis pokoke maknyus. Wis ganteng-ganteng bojoku iki lagi dhewean karo wah asumsi di masyarakat wah lut e enak-enak pangan dhewe ora ngabari wong de ngono nek cara bahasane akhirnya mereka duduk datang gerianipun Allah Lut alaihi alaihi di sana Nabiullah Lot belok di tamumu sing ganteng-ganteng, aku ya dibagai ra. Oh, Nabiullah Lot ya. Eh, anakku ana wayu-wayu halal kan gue Niki nek cara bahasa tafsir pun lu mengapa orang kafir ditawari oleh put, oleh Nabiullah Lot untuk menikahi putrinya sedangkan beliau orang Islam nek cara pun di zaman itu syariatnya boleh nikah antara dua orang yang berbeda akidah dan keyakinan. Iki anakku ki ayu ayu mang nikah ono wae, ora usah ora usah iki tamuku. Jawabanipun mereka, "Oh, ora doyan, Nur. Aku sing tak karepno tamumu iku." Nah, kiripun dipun pun pokoke dipun tolak dening Nabiullah Lut tetapi malaikat itu langsung ngendikan, "Hei Lot, bengi iki kue didawi Gusti Allah metu sangka omahku." Dan kamu disuruh keluar bersama anak-anakmu. Istri beliau tidak disuruh keluar. Wes niki mau la yughni anhu napa wau bahasanipun falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Nek wis urusan Allah wis arep nibakno masalah, nibakno azab, nibakno balak. Walaupun kekuatan seorang nabi wis iku ora urusan. Hmm. Akhiripun subhanallah dipun perintahaken kubailas subhi di waktu sedikit sebelum waktu subuh wis gampangane nek cara sakniki ya jam setengah papat atau jam papat. Kowe engko langsung metu saka daerahmu, pesen anak-anakmu ora kena noleh memburi babar pisan. Noleh ora oleh, wis pokoke ora oleh. Nggih, Akhirnya putra-putrane dikumpulkan. Duk, iki jam dulu metu ke rumah. Oke, siap dah. Ketika keluar dari rumah itulah daerah Sodom itu menjadi daerah yang luar biasa bermasalah karena langsung dibeleki adab Allah yang sudah tidak ada yang bisa menolong lagi. Dah kok ora berikut? Lawang bumi ini berniku berniku waktu waktu songkon sing watu niku wis ketulis jatah bathuke sapa sing diantem. Dadi ora ono sing ora ono sing salah alamat. Ayu ting-ting ora ono salah alamat. <laughs> Betul wonten. Dadi diwan diunggahno ngene ya, diwalik tambah ngono ono watu sing tertulis nama-nama mereka itu dikeprokno dadi jiprak. Dalam hitungan detik mati kan. Termasuk istri ini pun Nabiullah Lut alaihi Begitu pula istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Niki betul nusah usah dawa untuk noloro loro ni. tapi panjenengan kalih pulau monggo diangen. Kita kalau wes urusan karo bojo, wah koyo, koyo koyo, koyo koyo, kaya piye koyo, kaya ki sing durung di aja melu mesem iki. Durung gadah garwa ya wis diamalno sik lagi iso melu mesem ngono lho dadi ana percontohan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah niki kula lan panjenengan ayo aja rumangsa iso. Seolah-olah kita kalau punya istri wes iki nanti akan menjadi teman di surga. Wala. Swarga nunut neraka kabut. Wah, kira-kira pripun? Bagaimana istri kita itu sudahkah kita arahkan? Kita sering menggunakan konsep Al-Quran tetapi setengah-setengah. Contohnya, kita sering menggunakan bahasa Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang ki pimpinane wadon. Pertanyaane, di situ kata-kata ar-rijal iku aja mbok maknani asal wong lanang. Tapi wong lanang yang memiliki Allah Kepemimpinan wong lanang bima Allah Ada fadl khusus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa iku maksudnya? Wong lanang sing teng mriki iso maknane mimpin adalah wong lanang yang memiliki rijaliyah, sifat kelanangan. Jadi ojo angger rumangsa lanang wis aku iki wong iso mimpin-mimpin piye wong arahna awak dhewe ora slamet to. Maka Habib Abdullah Ibnu Alwil Haddad dawuhke rijalul alam arbaatun. Iki lho nek nek kira-kira iso ndek sifat salah sisine wong papat, lah rumangsa kowe iki wong lanang. Nek nek ora ya lanangan ngono Lambun rawuh nggih. Ya. Hmm. I alal akol sithik-sithik. Kinyun ngapunten. Maksudipun pripun? Walaupun tiange estri nek duwe sifat rijalul alam ini berarti dia seorang rijaliyah. Dia memiliki sifat-sifatnya rijal pun Habib Abdullah Ibnu Abil Haddad sing kelebu nok nggone Rijalul Alam orang empat. Yang pertama, niki nyuwun ngapunten, kelase sing nomor siji niku nek kula jenengan ya rada kangelan. Napa? Al mutajarrid fillah. Orang sing uripe memang tajarrud bener wis urusane Gur Allah tok. Wis watine iku kados sing didhawuhno ndek dalu dening Kiai Sa'dullah. Wis pokoke urusane iki kontake Gusti Allah tok. Ora ana urusan liyane. Sing nomor kalih al alim yuallimun nas bi ilmi. Wong alim sing ilmune diaturke kalih dia. Iku rijal. Sing nomor tiga al ghaniyus sakhi sugih ning lomo. Iku yo ya termasuk rijal. Sing nomor papat imamun adil pemimpin sing adil itu yo ya rijal orang yang memiliki sifat empat tadi atau salah satunya itu memiliki sifat rijaliyah namanya. Nek cara wong ku iki wong lanang tenan. Lah sing model iki lho sing dimaksud maintain karo wong wadok iki. Lah nek wonge sugih ning medit niku ngalamat orang duwe sifat rijaliyah. Berarti urusane ku durung genah. Wong durung genah ku arep mimpin terus piye? Maka ber nopo berusahalah untuk memiliki salah satu dari sifat-sifat rijalul alam itu tadi supaya patut dianggap sebagai pemimpin oleh istri-istri kita Allahumma amin saat sadurunge ngomong masalah istri-istri wau rijal-rijal ini wau ngapunten mawon ana wong siji duwe sifat papat niki atine iku mutajarrid fillah tenanan urusane mantep ning Gusti Allah taluke gumantunge iku ora urusane ring liyane Allah ora tapi dibarengi karo wonge ya duwe ilmu ilmune ya diaturke kalih dia ya kebarengan karo ya sugihne ya lomo ya kebarengan karo ya pemimpin tapi ya adil ana wong siji duwe papat niku wonten nah, Kira-kira kula sampean iki papat ki duwe apa ora kalau tidak, ya jangan rumah usaha, Wak Dewi bisa mimpin bojo. Ya bagaimana kita mengenal tokoh-tokoh kita, para guru-guru kita. Beliau niku ini karo Gusti Allah top. Nek no ngilmu entek-entekan Atau sahabim Ali Al-Habsyi ngerti? ini Wis wali atine muhung ring Gusti Allah tenanan, nek duwe ilmu ditasarupno ora hitung-hitungan. Ngantos di zaman Habib Ali diceritakan seluruh santri ini yang ngasih makan beliau. Para masyayih-masyayih kita juga masih banyak yang seperti itu. Nggih ora usah disebutno nami-namine. Kula nate lah ketemu ngoten-ngoten ana sing nganti kitabe santrine wis sing nukokno kiyaine. Malah wonten sing ngantos santri-santrine ku ana sing dikajekke. Ono sing setiap tahun itu setiap bulan itu kalau santrinya sudah berjuang di masyarakat tapi keadaan ekonomi ini payah, onten sing setiap bulan itu dikasih kiriman kalih yotronipun kiai niku. Mikir kados ngoten, nasaruf nang ilmune luar biasa. Dibarengi karo slomone ing dalem sugihe niku, dibarengi di dalam urusan bab kepemimpinan yang luar biasa. Nah, makanya ini lah figur-figur orang-orang soleh. Nah, monggo nak wajib kepingin supaya iso jadi kepletian sifat rijaliyah itu tadi, ayo do kumpul-kumpul yang sing soleh, sing bener-bener ngumpuli, sak sejatine ngumpul. Oh gur asal kumpul. Maka disebutkan yang namanya karo murid ring guru iku kudu ana ora gur nuansane iku gur ketemu nek pengajian terus mulai terus melu marem tidak mau kiai ini nyampe nopol. Bukan namung niku tok. Kita harus ada yang namanya suhbah. Jadi koncone guru itu biar Sehingga kita nanti akan benar-benar tahu bukan hanya omongannya tetapi halnya. Nah niku sehingga mengke kewarisi sidik-sidik sidik-sidik sidik-sidik Habib Syekh nate cerita tahun ngajeng niku bab Ramadan ada Habib Abu Bakar bin Abdullah al Atas nek lepak Nami ini pun guru ini pun Habib Ali ada satu muridnya yang silai rumongso kula niku nggih mboten sakit nopo-nopo tapi kok nggih eh pak, kula kula niku sumerep si ani kok gak mboten sakit maca kitab ya ora iso nopo-nopo tapi kok kalamnya yang keluar itu kalam-kalam hikmah jawab Habib Abu Bakar bin Abdullah al Atas Ya wong jenenge drojo kan kok mletik ya mletike ya sing nok sandingan. Nah sing nok sandingan niku sing kepletikan niku. Lah kita marilah kita menjadi orang-orang sing melu kepletikan-kepletikan. Amine ya aja sing sithik muga muka Lah di Indonesia niki ngeleresi pas 17 Agustus kita kenal ada figur-figur rijal-rijalnya Allah, rijalul alam, rijalullah juga yang disebutkan Pangeran Diponegoro. Niki nek jenengan maca sejarah, kula nanti dielingno kalih yai kula niki. Kowe nek maca sejarah aja gampang diglithuki. Pangeran Diponegoro iku perange gara-gara tanahe dipangan londo. Gara-gara tanah-tanah daripada kerajaan napa kok kerajaan to? Keraton Ngayogyakarta niku dikuasai Londo. Lho, niki omongan ngeten niki kan kaya-kaya ya bener. Ning ya ngono ya ngono ning ya aja ngono. Maksudnya pripun? Ini itu sengaja dihembuskan di waktu itu supaya napa simpatiknya napa tiang awam itu sudah tidak kenceng lagi. Alah ujung-ujungnya ya go kanggo ngrebut tanah kok. Alah ujung-ujungnya ya untuk kepentingan pribadi kok. Kan ngoten ya. Yang perlu Anda catat adalah dan itu di, bisa dibuktikan bahwa Pangeran Diponegoro niku sudah tidak sukanya dan mengangkat senjatanya kepada wong londo itu sebelum menguasai tanah-tanahnya keraton. Jadi kalau alasannya seolah-olah melebu napa kanggo niku ya ngapun nek mau, Mereka niku rijal kok. Allah Allah akhir pun perlu dibuktikan di dalam manakibnya Mbah Kiai Munawir Rabia ada satu surat yang ditulis Pangeran Diponegoro yang itu tulisannya masih asli yang surat itu dikirimkan kepada simbahnya Mbah Kiai Munawir yang di waktu itu namanya beliau Mbah Hasan Basori itu ketika itu diperintah oleh Pangeran Diponegoro untuk merebut daerah Kedu dan sekitarnya, daerah Magelang saketaripun. Kangge nopo? Ilatnya ditulis di situ. Mari, ayo rebutan, rebut daerah Kedu dan sekitarnya, tanggung gelar agamane Kanjeng Nabi. Jadi ilatnya itu. Karena apa? Karena mereka memiliki jiwa-jiwa yang seperti itu tadi, hatinya mutajarrid yang benar-benar ingin nasrul ilmi luar biasa dan, dan dengan apa yang dimiliki dari kekayaan ingin disampaikan kepada umat ini karena mereka adalah rijalullah taala yang seperti disampaikan oleh Habib Abdullah Ibn Al Haddad ay rijalul alam orang yang kehidupannya benar-benar menghidupi alam dunia ini lah mungkin-mungkin awak dhewe kegolong tiang sing iso uripe iku nguripi liyane aja guru urip-uripan Nih, nonton mawon mugi-mugi wonten manfaat lan berkahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dan yang paling pokok masih selalu dalam ingat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat yang mau menjalankan apa yang diingat mudah-mudahan kita tergolong manusia-manusia yang selamat karena selalu mengingat dan siapa yang mengingat pasti akan diingat amin ya rabbal alamin alhamdulillah tadi Ustaz Abdullah Saad telah menyampaikan bagaimana kedudukan kaum Lut dan kaum Nuh. Luar biasa memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa kepada semua yang selamat itu katanya Nabi Lut itu sama putri-putrinya aja. Yang lainnya hancur-hancur. Dan subhanallah yang dihancurkan itu diwalik. Yang selamat ya rumahnya Nabi Ludok sing liyane ora. Dan bahkan tempat seperti itu saat ini jadi tontonan. Buat para wisata di sana di daerah dekat Jordan sana. Di mana namanya laut apa mati apa itu dan apa. Padahal di zaman Rasulullah SAW kalau Rasulullah mengajak peperangan, kalau ada tempat yang pernah turunnya balak di situ Rasulullah bilang cepat cepat cepat cepat. Aja kesuwen neng kono. Soalnya ya istilahnya carane wong Jawa angker gitu. Bekas turunnya balak, ya beda nih bekas turunnya rahmat. Turunnya balak malah ditonton. Sing nonton ya balak ngapa? Ya, turun balak ditonton. Subhanallah. <laughs> Sekarang banyak juga orang-orang kita kepingin diwalik modelnya kayak zaman Nabi Allah Lut biyen. Walik wantune nyenengke ya tulisan tulisannya jenenge dhewe Tinggal ngoyak iki sapa sing muni tok ngono lho. Kaya apa kuwi? Meter apa peluru kendali. <laughs> Oh ya, peluru kendali. Lho iki ora terus tibone salah sasaran ora enak. Tepat sasaran ning bathuk-bathuke menungso sing ngeyel-ngeyel. Fadlazat. Kau ya langsung tidak bayang napa. Lho itu wong-wong wong-wong nganyel ki itu waktu itu nantang itu, nantang Allah luar biasa. Datang dulu <laughs> para ya, umat-umat biyen itu. Ini memang benar loh. Orang itu nek nantangin nantang nganu sing ngapi to. Ini nantang kok nekake elek. Kalau memang betul aja coba suruh datang ke dulu. Kok wani men ngono. Teko awan uh, bayar hujan ngomong hujan piye? Tambah suwi tambah suwi akhirnya ya belum entek. Nabi Allah lutkan. Tapi yang di yang dianu sama Allah dia selamatkan. Nabi Allah Lut diselamatkan. Suruh nyingkir sih sebelum fajar. Alhamdulillah kita melanjut ke halakoh tentang barokah dan mengambil keberkahan. Pemahaman yang wajib diluruskan. Pemahaman yang baru dari pemahaman yang wajib diluruskan yaitu mengambil keberkahan dan barokah. Banyak orang mempunyai pemahaman yang salah tentang permasalahan ini. Namun hendaklah diluruskan dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kita ingin mengetahui bagaimana hakikat mengambil keberkahan dari Nabi Muhammad. Bekas peninggalannya dan keluarganya yang mulia. Aulia dan ulama misalnya. Mereka menganggap sesat dan syirik. Permasalahan ini akan dijelaskan kepada kita insya Allah oleh Ustadz Dr. Profesor Muhammad Alwi Al-Maliki. Dalam halakoh dan pemahaman ini insyaallah beliau akan menjelaskan kepada kita. Di sini saya Majid mengatakan, Syed Muhammad makna barokah, apakah makna barokah? Ada anak-anak yang duduk di jalan mengaka, mengatakan barokah. Di suatu tempat ada makam wali Allah, sungguh di situ terdapat barokah. Makanan ini demi Allah barokah. Rezeki ini ada barokahnya. Kata barokah banyak disebutkan dalam berbagai keadaan. Maka kita ingin mengetahui dari antum makna barokah. Apakah barokah itu? Jawab Syed Muhammad permasalahan yang disampaikan yaitu permasalahan barokah. Yang banyak dibicarakan pula sehingga terjadilah perselisihan antara penuntut ilmu. Seperti yang anda katakan dalam kehidupan secara umum yang umum. Yang biasa dilontarkan saudara kita. Anak kita dan keluarga kita. Sering terucap kata itu ini barakah, makanan ini ada barakahnya, hari ini barakah. Lisan mereka sering mengucapkannya. Barakah hakikatnya adalah kata yang sudah dipakai sejak zaman sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mungkin mengatakan maknanya dengan adanya berbagai pandangan tentang hal tersebut. Barakah adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Barakah adalah karunia ilahi. Ya karunia dari Allah. Allah jadikan pada sesuatu yang dikehendakinya. Terkadang Allah jadikan pada anak dan keturunan. Terkadang dijadikan pada makanan, minuman. Terkadang dijadikan pula pada masa atau pada tempat. Inilah kemungkinan terdapatnya barokah. Barokah asalnya adalah karunia ilahi dari Allah. Allah lah yang memberi, meletakkannya serta menjadikannya sesuai kehendaknya. Itulah asli kata barokah. Dan makna barokah, jika dikatakan bahwa orang itu barokah, makanan ini barokah, air ini ada barokah, waktu ini barokah, maknanya hati merasakan bahwa waktu ini atau tempat ini atau keadaan ini berbeda dengan yang lainnya. Entah dengan ketentraman, entah dengan ketenangan, entah dengan sakinah atau terdapat suatu keadaan yang berubah. Sebelumnya ada rasa takut namun didapati berubah menjadi aman. Ketenangan dan sakinah serta ketentraman. Contoh seorang membaca Al-Quran. Maka orang yang mendengarnya merasakan ketenangan, ketentraman dan iman serta sesuatu yang didapati dalam hatinya. Inilah yang disebut barokah. Lafaz tersebut telah dipakai di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Disebutkan dalam hadis sahih pada kisah yang masyhur bahwa kalung yang hilang atau jatuh dari Sayyidah Aisyah dan diberitahukan kepada Rasulullah SAW dan mereka akan melanjutkan perjalanan. Lalu Aisyah memberitahu bahwa kalungnya hilang. Mereka pun terlambat karena mencari kalung beliau. Mereka mencari di sana sini di berbagai tempat sehingga terlambat melanjutkan perjalanan. Ketika terlambat air yang ada sedikit mereka tidak punya air. Masuk waktu sholat dan mereka tidak ada air untuk berwuduk dan tidak ada di situ sumur. Mata air atau sungai. Dalam keadaan semacam itu Allah fardukan dan syariatkan bagi mereka tayamum. Yaitu menggunakan debu untuk tayamum sebagai ganti air. Mereka pun melaksanakannya dan ini adalah suatu keringanan. Namun keringanan itu diberikan setelah terjadinya kejadian tersebut. Di sini sahabat memperhatikan situasi semacam ini. Maka Usaid bin Hudair, salah satu sahabat yang mulia ketika turun ayat tayamum dan sebabnya adalah hilangnya kalung Sayyidah Aisyah hingga mereka terlambat pergi untuk mencarinya dan mereka tidak mempunyai air dan mencarinya namun tidak mereka dapati. Lalu turunlah ayat tayamum. Dikaitkanlah ayat itu dengan sebab turunnya oleh sahabat, yaitu Usaid bin Hudair. Dan beliau berkata, ini bukanlah kali pertama keberkahan kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Artinya keterlambatan mereka karena kalung yang hilang merupakan suatu barakah. Sehingga terlepaslah kesulitan bagi kaum muslimin dan terbukalah pintu keringanan. Subhanallah. Gara-gara kehilangan kalung, telat mangkate banyune kentekan banyu turun tayamum ya carane wong tidak ada air tayamum ora gulang-gulung gulang-gulung ning anu kan dihanu tayamum jadi di sini mengatakan keberkahan berkat ilangi kalung lah timbullah satu hukum yang meringankan bagi umat Islam sampai yaumil kiamah gara-gara kalung Siti Aisyah Saya jelaskan bahwa kata barakah adalah kata yang sudah dipakai sejak zaman sahabat. Bukanlah bid'ah atau keluar dari Islam. Atau menggunakan lafal yang baru. Barakah adalah kata yang digunakan secara syariat dan agama. Mengambil keberkahan dari sesuatu yang barakah dengan menggunakan sesuatu sesuai kelayakannya. Artinya, jika berupa air maka diminum. Jika berupa makanan maka dimakan. Jika berupa tempat maka ditinggali. Jika berupa pakaian maka dipakai. Jika berupa selindang maka dipakainya. Sehingga setiap sesuatu yang barokah maka digunakan sesuai kelayakannya. Hajarul Aswad itu barokah. Mengambil keberkahannya dengan menciumnya sesuai dengan syariat. Air zam-zam adalah air yang barokah. Seperti disebutkan dalam hadis. Jadi, apa namanya, batu zam-zam itu rambu umbi, Hmm. batu Hajarul Aswad itu rambu umbi, Zam-zam sing diumbi. Hajarul Aswad jubuk colong lebaknya banyu diumbe. Keliru bener. Air zam-zam yang diminum. Jadi tarokah itu sesuaikan, sesuaikan. Oh, ini modelnya surban, surbannya siapa? Surbannya Mbah Yai Sinten. Ya dipakai. Gue surbanan. Wah, aku kene tak gue surbanan dijaluk ngalor ngidul dinggo ning omah gue sholat Surbane. Orang malah gue ngelapi sandal. Ini ora berkah blas. Malah ngenyek gue. Air zam-zam diminum sesuai dengan niatnya. Kalau kaya banyu zam-zam Niatnya apa bin. Ya diminum sesuai niatnya dan air yang air yang barokah. Maka mengambil keberkahannya dengan meminumnya. Begitulah tempat barokah dengan cara singgah di tempat tersebut. Kalau rumah atau tempat yang barokah, ya lunggu nengono. Petilasan para wali, para kiai, lunggu. Para buku foto-foto ini foto, foto, kalian foto, cepat, cetho ini. Wih butuhe nih barokah wih ya lunggu neng kono. Wong kono kuwi misalnya para wali itu sering sholat di situ ya itu dhewe sholat di situ. Saya waktu pergi ke Sewon di Masjid Taha. Itu ada satu tempat lain sama mikrobnya, Ada mikrobnya sendiri, ada mikrob awal itu. Katanya di sini Habib itu sering sholat di sini. Jadi waktu itu saya digandeng sama paman saya, sholat aku neng gini. Loh, mihrabe lak ning kono. Wis kowe aja kagak ngomong sholat aku kene sik. Waktu itu setelah selesai sholat kandani iki, biyen mbahmu ki sholat yo ya ning gini. Hmm. Bahkan dikatakan bahwa Nabi Allah Khidir alaihi salam sering sholat di tempat ini. Sehingga tok yo ya mereka awake dhewe ora ketok. Lah ngambil berkah sholat orang difoto. Foto gowo ning suluk iki lho. Iki mbiyen Nabi Allah Khidir sering sholat neng ini. Kau mau sholat ning ora, ngger modho tok. Ora cetha Jadi disesuaikan. Tapi lumayan sih gelem moto barang ya berarti ada kecintaan karo gon nggon kuwi. Timbang moto gah kabeh <laughs> malah misuhi. Lena udah bilang mendalek. Hmm. waktu yang barokah dengan menggunakan kesempatan tersebut. Waktu yang barokah waktunya pendek tapi ilmu ini dawa. Kalau imam kita ini Masya Allah. Umurnya kadang 40 tahun meski tapi macam-macam. Habib Abdullah bin Ali al-Haddad sekian tahun wis Masya Allah sekian macam. Habib Ali, Habib ini, Habib Ali bin Abdullah. Habib Hasan bin Saleh al-Bahar, Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Beliau-beliau ini luar biasa, luar biasa. Makanya umur umurnya tidak panjang tetapi hasilnya luar biasa. Wih berkati umur. Contoh setelah maghrib adalah waktu yang barokah. Waktu sahur adalah waktu yang barokah. Begitulah semua digunakan sesuai kelayakannya. Nah, waktu sahur waktu yang barokah yuk ya sahuro. Oh, waktu sahur yang barokah cuma diketahui aja. Aku malu sahur tak turun eh <laughs> Karena barokah. Barokah pangi. Benentuk bagiannya bagi bagi malaikat bagi bagi kue turu bae. Tapi turu turune wong api kan orang apa-apa benar iya bener turune wong api awak itu ini melek elek apa neng turu. Melek ini, apa neng turu tetap elek kata elek. Jadi alhamdulillah melek oh bumbung sing iso melek nek orang Ramadan. Uh, kata Zaid Majdi, mari kita sejenak kembali ke zaman sahabat. Apakah mereka para sahabat mengambil keberkahan? Banyak. Ini adalah suatu perkara yang tidak diragukan. Siapa yang mempelajari sunnah Nabi dan mengetahui surah serta membaca bagaimana para sahabat bermuamalah dengan Rasulullah, maka akan melihat sahabat Rasulullah menggunakan kesempatan mengambil keberkahan beliau melalui air bekas wudhunya. Saya akan bawa Anda bahwa pada suatu kejadian diriwayatkan salah satu sahabat namun sebelum masuk Islam sehingga hatinya tidak ada rasa cinta. Terkadang saya mengambil keberkahan dari Nabi Muhammad SAW di Madinah atau air di Madinah karena kecintaan saya terhadap Madinah. Seorang mengambil keberkahan setelah masuk Islam. Namun orang itu dalam keadaan musyrik kafir. Ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya datang ke Makkah. Namun tidak dapat masuk Makkah. Mereka ditahan di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Dalam batasan haram. Terjadilah pengiriman utusan antara kaum Quraisy dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang diutus dari Quraisy dan seorang diutus dari Rasul agar terjadi kesepakatan masuk atau tidak, tawaf atau tidak. Termasuk orang yang diutus adalah salah satu kaum Quraisy. Salah satu kaum Quraisy saat itu musyrik kafir tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Yaitu Urwah bin Mas'ud. Namun Urwah kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat. Datanglah Urwah bin Mas'ud sebagai utusan dari Quraisy. Dia seorang musuh dan utusan dari kelompoknya. Namun menceritakan suatu gambaran yang sangat mengherankan. Tidak masuk akal bahwa seorang musyrik musuh dan tidak ada rasa cinta, tidak mengetahui kerasulan, tidak mempercayai beliau akan menggambarkan suatu keadaan berikut. Tatkala Urwah masuk melihat Nabi SAW melihat sahabat di sekeliling beliau. Sedangkan mereka mengambil air bekas wudhu beliau dan mengambil apa yang terjatuh dari tubuh beliau. Seperti keringat dan rambut hingga mereka berebut. Ketika melihat keadaan semacam ini Urwah kembali kepada kaumnya dan berkata. Wahai kaumku Demi Allah, aku telah masuk melihat Kisra dan Kaisar dalam kerajaannya. Seperti yang diucapkannya, saya tidak menukilkan sebagaimana lafal ucapannya. Namun saya nukilkan makna karena itulah maksud. Yaitu maknanya Urwah berkata, aku telah masuk kerajaan mereka. Sungguh aku tak mendapati seseorang mengagungkan yang lain seperti pengagungan sahabat Muhammad terhadap Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidaklah beliau mengeluarkan riak dan tidaklah beliau berwudu kecuali mereka saling berebut siapakah yang mendapatkan bagian dari beliau. Ini merupakan sifat yang sangat mengherankan karena orang itu musyrik. Jika dia seorang pecinta niscaya perasaan itulah yang meluap dari dirinya. Ini wong musyrik belum masuk Islam. Diutus oleh kafir Quraisy hmm, kajian Nabi waktu itu perjanjian-perjanjian ini. Utusan dan utusan. Delok Rasulullah ini. Lah kok baru wudhu ki banyune banyu wudhu ki. rebutan sama sahabat-sahabat yang lain. Itu ngapa? Ngalah berkah. Syirik lah ya syirik banyune sapa? Banyumu syirik. Banyu Rasul SAW ini oh, ini kalau memang syirik berarti Rasulullah ngajari syirik. Sahabat berarti syirik semua. Mengambil bekas air wudhu Rasul Muhammad SAW. Rambut itu ceritanya ini tidak jadi umroh akhirnya di situ para sahabat termasuk Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu rada keras sedikit. Ya Rasulullah, kita kan sudah keluar, ayo kita masuk. Mereka ngelawan kita, ayo kita perang. Kita kan dalam kebenaran. Kenapa kita harus mundur? Waktu itu Sayyidina Umar mengatakan gitu. Tapi Rasulullah lebih tahu. Karena Rasulullah langsung mendapatkan berita dari Allah. Suruh mundur, nanti tahun berikutnya akan kamu pasti akan masuk ke Mekah. Dan subhanallah waktu itu, nah mundurnya ini kan harus tahallul bayar jam tadi. Kena itu. Subhanallah nek dikon cukur nek segelem cukur. Dikon motong pedes nek segelem motong. <laughs> Subhanallah istri Rasulullah menyampaikan, "Ya Rasulullah, kamu keluar aja kamu cukur mulak kabeh cukur." Kamu keluar motong wedhus mulak kabeh <laughs> motong wedhus. Betul Rasulullah keluar potong rambut semua mikir potong rambut. Itu rambut Rasulullah tidak satu pun nempel ke bumi. Dirayah, direbut Termasuk Khalid bin Walid waktu itu mengambil. Disimpan sama Khalid bin Walid waktu peperangan ini kopi yang ketinggalan. Perang yang luar biasa boleh ikui. Ini kublokku ketinggalan. Lo kenapa kublok? Wah, enak rambutnya kanjeng Nabi. Alah mau rambut kok. Lah, berarti syirik <laughs> ya. lah. Khalid bin Walid. Rambutnya ndak boya oyak-oyak yang ngono. Lagi rambutmu drone mbok tak apa-apa kita ya sini ya tetap orang berkait. Lagu yang serenek itu blas karo Kanjeng Nabi. Ini wang mudeng Khalid bin Walid. Rambut Rasulullah. Rebutan. Bekas wudhu Rasulullah rebutan itu berkah. Hmm. Jadi sampai sampai ini Subhanallah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam arwah bingung, iki aku ning don kerajaan diwae. Sahabat-sahabatnya raja ora kaya sahabat Nabi Muhammad terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabatnya khawatir aja dikongkon kadang nih orang enek polisi ram lagu. Kan wong-wong saiki wah saya ini sahabat Anda, <laughs> sahabat biye Dulu ngaku wah awan-awan Ramadan. Nyaki mie satu sebu. ngono. <laughs> Mulai mangkat. Tapi yang ini sahabat. Ini sahabat Rasul SAW. Tiap apa langkah Rasulullah ditiru. Apa yang dianu sama Rasul ditunggu. Ditunggu terus. Amal berkahnya. Sing ngomong ki sapa? Sing ngomong ki wong kafir, burung Islam. Ya ngomong kaya ngono, kaget-kaget delok sahabat Rasulullah. Lah setelah masuk Islam luar biasa. Sing entuk bagian ini rebutan iki sapa? Zaman Rasulullah rebutan rambut apa wong semanggi kidul. Ya sahabat Rasul sing gede-gede wil. Ahli badar wong-wong sing diampuni sama Allah yang sudah dijamin surga. Rebutan ijaan rambut. orang didol. Ora kaya awake dhewe iki entuk sithik sak ler anune kiswah didol ngalor ngidul. Saya punya rambutnya kiswah, rambutnya kiswah kok potong dhewe nyolong. Tak cuwile dipamer ke ngalor ngidul. Ini saya kalau mau beli 50 ribu sak ler eh, benange. Yo ya aja lah. Nek iso kaya ono wae. Oh iman eman, ya iman eman simpenen aja mbok pamerke. Lah kok iso entuk? Lah aku nyolong kok. Oh, ya wes. Orang enak nyolong berkah. Tekan Mekah kok ngguntingi anu sapa ngguntingi kiswa. Guntingan rambutnya bojomu wae. Jika ia dia seorang pecinta niscaya perasaan itulah yang meluap dari dirinya karena perasaan yang menyelimuti seseorang akan menganggap senang terhadap apa yang ada pada orang yang dicintai. Orang yang cinta apa sing metu saka kekasihnya itu wis kabeh happy, Tidak ada jeleknya. Subhanallah. Aku pernah dikirimi sabun tangan karo pacarku. Sabun tangan wis ya Allah, ambune ora cetok. Minyak wangi ini ora enak. Wis ngono kuwi delalah dia saya ini ya pura-pura biasa nang cinta nikat percintaan. Kamu mau saya hadiah apa? Oh <laughs> ya. Coba mbak kalau bisa sabun tangan yang sudah kamu pakai setahun tapi belum disuci. Ada. Dikirim jo ya Allah ngambune tikus mati. Tak ada kok neng lemari malah ngambuni klambi liyane. Nah. Tapi walaupun begitu tak simpan sebab cinta saya. Tak simpen rapat. Kandani kalau uang tua kuwi ngambon di kamar tidak bisa milik kekasih. Tetap menang kekasih. Makanya orang itu naik kepingin caranya bagaimana menghilangkan kejelekan orang lain supaya tidak bongkar kejelekan wong lain Lio supaya tidak terus umumat uh, uh, karo mikir oleh wong dia. Jadi dadina wong-wong kape buat terus nani. Orang yang dicintai itu tidak pernah kelihatan jeleknya. Yang kelihatan masih baiknya. Dan ini kepingin peduat karo bojomu dulu itu terus. Tak cepat peduat. Nah, wong sok ora nek apik to, Beb. Aku ki dielek-elek to kowe kepengin pedhot, kowe ki meneng wae gendang pedhoten. <laughs> Ini ciri orang itu bagaimana, Beb? Maksudnya ada orang yang pacaran wong tuane ora setuju. Ini saya terlanjur cinta. Padahal wong eli. Lah ngene Mas, ngene wae Mas. Wong wong ora setuju sebab ngene-ngene. Iling-iling neleke wae, terus susu kelak benci-benci benci-benci nyingkir. Tapi kalau kecinta, lah sing dicintai Kanjeng Nabi, oh digoleki eleke ora enak blas. Tidak ada kejelekannya. Jadi biar apa dan di sini api terus. Nek mati ini cinta kanjeng Rasul. Luar biasa. Cinta Rasul, cinta sahabat Rasul, cinta ulama, cinta solihin. Ini nyeneng nengke Dan ini kan masing-masing wadah bongkar jeleknya. Jadi sudah pernah kata api ya. Eh. Lalu oh, gosip lah, jelek kabel lah. Para ulama bongkar elek ulama liya orang petani mungkin eh, petani, petani liar kan zat jenis. Jadi zat jenis zat jenis senenge gara-gara kan. soalnya apa ya semono kuwi rumangsa siji karo siji kalah abu Ono kok lu yang akeh kene karena abu kok dadak mbok pikiri. Kalah abu abu <laughs> apa abu abu Awu bleduk. Wong kalah abu kok bingung. Mending kalah duit. Orang itu sama saya kalah duit lah wilayah eh, kalah abu besar mesake ya bang wong sing kalah aku kalah aku iki tersire ya. Ngelek-ngelek sing liyane. Hmm. Namun Urwah di saat itu sebagai musuh ini merupakan dalil bagaimana sikap sahabat Rasulullah terhadap Rasulullah dalam mengambil keberkahan dari tubuh dan bekas wudhu beliau. Lagi itu pula mengambil keberkahan dari sesuatu yang terpisah dari tubuh beliau. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih yang terdapat dalam kitab sahih bahwa Nabi SAW melihat hal itu dengan matanya secara langsung. Beliau jika berwudhu dan mereka mengambil air wudhunya. Beliau melihat mereka saling berebut dari air sisi, sisa air wudhunya. Barang siapa yang tidak mendapati tetesan air tersebut, artinya tidak mendapatinya secara langsung dari air mustakmal itu, apa yang diperbuat? Mengambil dari basah tangan orang lain. Nanti kau yang ngono. Aku gerendek bagian gini gini tanganmu mulai bas bar nyentuh tangan kancing Nabi gini. jambungi. Gara-gara bar nyambung tangan kancing Nabi. Gara-gara baru nyentuh banyu banyu ini sik nempel ning ngene, kene nempel yang nempel ning bathukku. Ben abdul. adem. Niku sampai seperti itu mereka ini. Rebutan. Cuman orang padu. Artinya jika tidak mendapat tetesan airnya menjujuk, menjulurkan tangannya ke orang lain seperti ini. Kalau mengambil dari basah tangan orang lain, Tangan anda basah dengan air Rasulullah SAW. Maka saya yang tidak mampu mencapai airnya secara langsung. Maka saya pegang tangan orang lain dan mengambil dari basah tangan temannya. Perhatikan bagaimana tampaknya mereka. Nabi SAW melihat hal itu ditonton kajeng Nabi langsung. Berarti itu sunnah yang disaksikan. Itu tidak masalah. Nek memang kuwi syirik, Rasulullah wis ngamuk sama orang-orang itu. Kamu ini bagaimana saya didik untuk semua itu menyembah hanya kepada Allah, kok banyu wudhu kok rebutan iki terus piye? Ngono ta sini. Lebih pula dalil saka kowe ta, Ya Dan aku ora pernah maca kuwi, mbok peksa kudu percaya. Oh iya bener, memang ora pernah maca. Lah nek iki enak. Iki Said Muhammad profesor dokter bagian hadis drin. Kok iki hadis nama tamu terjemahan ngono endoke pas wong dodol kacang kuwe. Lho enak hadise. Iya, bahan untuk bahan nanti pengisian kultum. Hmm, bahan ini kok <laughs> gegrokan kacang. Ini hadis, ini terjadi di zaman Rasul SAW. Moco tafsir, moco hadis, ben ngerti. Oh, ada itu kan buatannya orang-orang itu aja. Buatane wong-wong sing bid'ah bid'ah. Berarti itu sunnahnya disaksikan. Apakah dapat dinyatakan setelah itu bahwa mengambil keberkahan itu bid'ah? Mengambil keberkahan itu haram, dilarang. Kemudian masalah lain yang penting bahwa Nabi SAW tidur sejenak istirahat. Sekarang kita berhenti dulu. Berkah sing cepol, Macam berkah karo telek kebu. Ya, uang ini. Lah ya. Yang mulia Al-Maghrum. <laughs> Saya ini pernah lah aja. Dia kemarin saya bawakan. Arab mengomong almarhum liru al-maghrum. Al-maghrum. Kita doakan semoga al-maghrum makram maghrum di bulan balai ini terus. Aku harap tak jawil katuan. Orang tak jawil aku yo ya risih maghrum ki wong ngene. Al-maghrum al-maghrum. Al-maghrum al-maghfurlah. <laughs> Kadang pembawa acara ini kemaki-kemaki ini luar biasa. Wis tadi acara itu sudah ketahuan. ketahuan malah keliru, keliru almarhum almarhum almarhum. Saya dulu ya juga pernah ini. Yang akan diisi, yang akan diisi pengajian oleh, oleh al lah. Al Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdul <laughs> Aku turu sih. Wis mbok dongake lho, almarhumlah sakjane kan artine ya padha ora apa-apa, sakjane orang hanya diampuni sama Tuhan, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Yang telah diampuni dosa-dosanya lah. Terus kentang eh, setiang tinggal tiangnya. <laughs> sama Habib Hadi Al-Haddad. Sama Habib Hadi Al-Haddad bikin apa Habib. Wong iki kabeh iki kudu ngerti. Adzaub ilmu rasa dan ilmu menempatkan tempat. Aja keliru. Ngoten ibadah ya ibadah tapi kudu ngenteni rasa. Iki aku saiki acara apa to? Oh, acara mantenan. Oh, berarti nek mantenan tak gelake gosidah sing seneng-seneng tok. Ya ngenteni misalnya misale ngono cocok. Mantenan lahi ama lastu lil firdaus. Mantan lho arep kawin arep mlebu kamar manten lastu lil firdaus ya Allah. Ya wis bener kuwi bener, cuman orang tepat nggone ngene. Ilahi taubatan qoblal mamati. Lah arep apa meneh wong iki kawin kok taubatan qoblal mamat. Iya taubat bener cuman gone ora cetha, ngono ora pas. Ki mau arep cerita apa kula lali tak terus kene. Hah? Oh Habib Hadil Hadar. Tahu ada satu orang datang kepingin baca gosidah gaul buku kita tuku karo semanggi gitul Kantongi. aku harus mangkat neng Mekah ana Madinah ketemu Habib Hadi di Jidah apa di mana arep maca qasidah Habib Hadi ndelalah cek maca Quran Assalamualaikum Waalaikumsalam Ahlan wa salam Dari mana? Bahasa Arab bagi bahasa Arab Dari Indonesia Dari mana? Semanggi Kidul Oh iya Habib saya mau ambil barokah Mau baca qasidah Oh silakan katanya Tutup Quran itu Sadaqallahu alazim Macam ni Pak سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم عباد الله دينكم Habibe bingung turu, iki piye genahe? Turu aku. Malah khayyam tumudanni. Akhirnya, lu artinya iki apa? Ya? Cuman ki biasane ki nggo marah uang uang sing ziarah kubur kuwi Lagi uang melek kok mbok ziarahi ngono. Salamullah ya jad. Turu Habibe. Rambung, eh, kalau ziarah kubur, kubur. mulia aku tak nih. Lah iki wong ora cetha, ora mudeng maknane kepingine maca lah apa lagi ya salamullah ya sadah kuwi tra. Jadi mudeng kuwi salamullah ya sadah aja engko kita kon niki kiai sing maca Quran, lah yai kula tak gesidan. Delalah hafale kuwi. Salamullah ya sadah tak kiai tak kira sik rada apian. Wis ben lah diteruske wae diniati nek nek mayit ning ngarepe <laughs> ngono. Lah iki nek malah Habibie sing turu jadi mayit. Lebih kini dia nanti bengak-bengak salamullahi kok ini malah turu. Rampung kalah ziarah kebul. <laughs> Mulia salamullahi ya sadaqah. Saya masih ingat ini setiap saya telpon kepada Habib Abdullah bin Atas Al-Hamsi. Abu Bakar Atas Al-Hamsi. Mekah. Itu kalau telpon sama saya. Eling karo ceritaku. Almarhum juga. Habib Abdullah. Ha, ya ayya salamullahi ya minal minallah. <laughs> Subhanallah. Ketemu saya dimanapun. Salamullahi ya minal minarrahman. Meninggal beliau Allah maghfirlahu warhamhu. Subhanallah Habib Abdullah Abbas. Ya beliau yang tak ceritane guyu ngakak-ngakak geneng dhewe cerita kuwi nek ketemu saya mesti salam Allah ya jadah. Ya. Nah, kita lanjut. Apakah dapat dinyatakan setelah itu bahwa mengambil keberkahan itu bid'ah haram dilarang? Kemudian masalah lain yang penting bahwa Nabi SAW tidur sejenak istirahat setelah Sholat duhur tidur itu sebelum sholat duhur. Di waktu duha itulah waktu yang tepat untuk tidur sejak di masa itu. Kailulah kadang yang mengatakan jam 11 sampai duhur. Tidur sejenak kapan saja sesuai masanya. Beliau SAW tidur di rumah Sayyidah Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim duduk di dekat kepala beliau. Apakah itu karena keber, kekerabatan antara keduanya? Artinya apakah Ummu Sulaim termasuk mahramnya atau Nabi SAW dapat dapat saja berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Memang termasuk kekhususan beliau bahwa beliau dapat berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya karena beliau ayah bagi setiap orang mukmin. Dalam ayat disebutkan ini Rasul Muhammad SAW khusus khusus aja enggak Saya kan pewaris Rasul. Al ulama waratsatul anbiya. Nah, <laughs> terus bang wedok kapan ngene enak ku anak. Iki bapak pijet Bapak pijet. Pijitannya kongkono simbah-simbah sing umur satu saya tahun. Aku milih pijitannya bangsa sing cilik-cilik enam belas, tahun ini belum bayar bapak pegel. Ini terjadi. Gue tak pernah angkat kabeh, anak angkat kabeh, dia anak angkat kabeh. Gendelelah anak angkat itu rotor-rotor rotor wedok kabeh, wedok seneng diangkat-angkat ngono. Lanang kan jarang biasanya. Tapi ya ada. Ini anak angkat wedok. Kabeh anak angkat dan anak angkat iki sak karepe dhewe turu ning omahe pula balik mlebu metu ning kamare bapak angkat bebas. Tidak seperti itu. Kalau Rasul khusus dan Rasul tidak mungkin berbuat sesuatu perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Karena Rasul dijaga. Karena awake itu deg-degan. Tolong aku kira tak masuk angin kerana ana. Walaupun lho, bojone ya kadang enak ning kono. Bojone malah seneng. Kuwi kuwi bapakmu ora ana, Nduk. Bojo tak apa Saya bilang nih misalnya bojo ngerti ngono kuwi ya nesu eh Pak nyuwun ngapunten. Anak angkat ya anak angkat tapi itu anakmu. Aja nganggo kerok-kerokan ngono banget. Nyingkira. Loh, kowe ora mudeng Kanjeng Nabi. Ya, Halah iki dalile khusus kanggo Kanjeng Nabi ora kowe nek kowe iki modele lirik sono lirik rene. Aduh. Eh, Ada khusus yang Dalam satu bacaan disebut doa beliau adalah ayah mereka ummahatil mukminin diharamkan bagi sahabat karena mereka ibu bagi kaum mukminin. Di saat beliau tidur di musim panas, jadi ummahatul mukminin ini istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak boleh dinikahi siapapun. Setelah dinikahi Rasul, misalnya sampai dipisah oleh Rasul atau ditinggal oleh Rasul, tidak ada yang boleh menikahi. Ini juga ilmu. Tidak ada orang yang lebih tinggi dari Rasul SAW. Jadi kalau ada sampai ada orang yang menikahi istri-istri Rasulullah berarti menghinakan Rasul Muhammad SAW. Begitu pula Nek istri para tokoh ulama para kiai aja murid iki ngelajak wae. Mboten. Wong Mbah Yai meninggal, bojone iki murid sing nyedaki. Dikawin karo murite, Bukan tidak boleh halal kawin, cuman ini kurang pas. Menghinakan gurunya. Paham? goleke wong sing sepupu sama si gurunya itu tadi, kiai sapa, kawin ke pas. Orang muridnya Kan terjadi macam-macam kadang. Ya murid itu yang nikahi sing ngono. Ini ini sebagai ilmu aja, bukan tidak boleh, ini tidak adab. Kadang ada orang-orang tertentu yang bekas istrinya orang yang alim besar dikawin sama orang yang tidak anu kurang pas. Jadi omongannya wong akeh, jadi orang anu. Jadi wong wedok ya sing sabar. Nek memang jadi bojone wong alim iya ya sabar. Oh. Syukur-syukur ora nikah neh luwih apik. Nek nikah neh yang boleh wong sing kira-kira sekupu karo bojomu. Nek ora aja. Aja piye bib, aku ya masa ditinggal umur kecil 16 tahun, 17 tahun akan boleh wong soleh neh tuwek neh ngono. Ana sing ngono barang. Nek arepmu nek kowe kepengin. Makanya kita mengatakan sebab apa wong-wong nek poso kok sabar. Jenengan luwe iki sabar. Sebab apa? Jenengan ngelak kok ngelak Ngelaki sabar, luwe sabar. Orang kumpul bojo sedina sabar. Orang misuh ya sabar. Sebab apa? Sebab ngerti engko sore bakal ana buka. Engko sore adzan arep buka, ngono lho. Dan yang mudeng ini aku jam 6 kurang 20 menit ke buka. Jadi tak sabar sih. Sebab nanti bakal makan. Sebab nanti saya bakal minum. Sebab saya nanti bakal ngeten. Kumpul bojomu ya iso. Bar jam 6. <laughs> Kan ngoten. Mudeng. Lah urip ning donya iki ya swidak taun sabar engko bakal ning surga. Engko bakal ning surga, engko bakal ketemu bidadari, engko bakal ketemu Kanjeng Nabi, engko bakal ketemu liqa Arab deh. Sabar apa wae. Lho kenapa? Karena kamu tidak tahu bahwa nanti akan ke surga. Nek kowe ngiling eling bawang pun tekan surga, ya sabar. Nek ora tekan surga ya ora ngeling wae. Misalnya puasa orang anggo orang gue buka ngono, mumet gue. Ah, seorang kok. Mesti orang sabaran, mesti sebab ora enek tidak ada kan kita ada yang ditunggu tuh nunggu azan maghrib berarti tak sabar kurang lima menit kurang sepuluh menit kurang sepuluh menit ngono tuh wong arep mati wong urip umurmu piro suwi tak sabar kurang sepuluh menit kurang telung tahun lo lho kurang telung tahun kurang suwi tahun kurang itu, no. Jadi ngerti ya bahwa kamu tuh mati, Bok kaya apa tetep kowe melayu karo mati tetep doya. ngono lho. Wong mati iki ora mungkin. Arep apa iki? Golek pasukan gue bentengi ben ora mati ora Malah pasukanmu mati sik, Orang ya, kowe mati. Jadi saya so. Jadi sabar loh. Jadi umum itu jadi sabar. Jadi <laughs> kan juga masalah bojo orang orang dengan orang orang orang rumah ke terakhir mau sebab sudah masuk ke dalam sini. Berlaku waktu beberapa saat beliau terbangun dan bertanya, apa yang kamu berbuat wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim berkata, keringatmu ya Rasulullah kita kumpulkan dalam botol. Perhatikan apa yang dikatakan kita berharap keberkahannya bagi anak-anak kita. Beliau mendengar ucapan ini apakah dapat seorang pun dapat seorang yang merupakan penuntut ilmu yang mempunyai eh, sedikit pemahaman lalu berucap mengambil keberkahan itu haram tak cukup iki ben berkah gua anak-anakku Lho kan jenengan nih, jenengan nggih pun nglampahi, jenengan dugi ten gandeng misalipun ten Mbah Yai Pak Salman Bopongan misale. Jenengan dugi ten gandeng Mbah Jablawi, jenengan dugi ten gandeng sinten Mbah Asnawi, jenengan dugi mriko beto bekas minuman Mbah Asnawi. Minuman Mbah Mbah Senawawi, minuman Mbah Jablawi, minuman Mbah Salman. Bekas tak gowo, tak ombek anak bojoku kabeh ben tak ngono Kan dadi anak bojo yang padang, ilmu Masya Allah nonton Itu tidak apa-apa. Seperti yang dilakukan Ummu Sulaim ini tadi. Dijubuk keringat Rasulullah. Keringat Rasulullah itu sak netes mingguan orang hilang tahunya. Tak ada minyak wangi model loko baik, tik ini tik 5 menit kena angin hilang. Sing salah ki ini bau minyak wangi ini orang mudeng tak belok delok minyak wangi iki akhirnya nengano, tangan baru dua menit wis beda wis berubah gara-gara angin kalau Rasulullah SAW setiap Rasulullah lewat seminggu itu bekas di kampung itu ambune Rasulullah lewat itu baunya Rasulullah itu tidak hilang-hilang di majelis manapun Rasulullah kalau duduk orang dua hari berikutnya loh ini kok baunya bau Rasulullah ya mudeng sebab Rasulullah tak nunggu ning kono kalau orang-orang yang <laughs> rombongan aldol dulu pak pak ngenteni subuh pak, cepet limo <laughs> limo misalnya Ramadan Ramadan ngenteni subuh kok cepitan yo ya ngaji yo, ya. lu wis ngaji beb awan beb begini ya cepitan Ramadan. masalah oh, ya ora masalah anggere ini limang jus begini dia pidano, nganti 20 rompul masalah meliwan awan gak mukrok tak Alhamdulillah aku wis ngaji sing penting lak wis ngaji to ya. Nek ngaji bahasa nggih. Sebab apa? Sebab setan ora gelem awake dhewe ngaji. Resep untuk tidur nyenyak wong sing ora iso turu ngaji. Wis mesti turu. Ora iso turu ta aduh, mriwari kok ora iso turu ki piye iki. Ngomong jupuk wudu langsung bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت tulisane kok kabur kabeh ki ning Tito Yu. Ki mripatku sing rusak apa? Subhanallah. Turu. Mesti turu. Sebab apa setan iki wong kaya ngene ora pantes melek. <laughs> Padahal nek keplek iki aja nganti turu. Nonton bola aja nganti turu. Ah, subhanallah. Memang tidak ada apa-apa. Wajar menungso. Allah pun tidak apa-apa loh. Kita tidak mengatakan dosa Tidak dosa. Cuma orang berkah gonmu. Pikiranmu jadi orang berkah. Berkahnya. Habib Ahmad dulu. Sama Guru Zaini. Saya ini dulu juga. Ya nek mau dikatakan Cici ya karepmu. Saya ini dulu ya bingung. Guru Zaini itu kobokan. Bekas habis makan Habib Ahmad. Air kobokannya itu diminum. Aku juga ngerti gitu gitu. gitu. Ini kerja ini wong hebat, bukan orang kaya apa itu ya, kayak aku ini, wong hebat, pinter, top. Kabarnya Habib Muhammad ini belum dulu posisi kalau Gruzia ini diambil itu sih kayak murid-murid dari sini. Aku jelek bingung sih. Kan ngombe mungkin aku muntah. Orang kulina, orang kulina berkah ini enak-enak tu aku. Sing enak-enak orang tak cukup berkah. Ya kaya wong model saiki to, delalah kepengin ngopi, disuguhine wedang teh. Aku sing entuk kopi, kopi muntuk sing api. Terakhir gawe kek boleh saya ambil berkahnya ora. <laughs> Nek arep golek berkah kuwi lho ning kamar mandi ciduk so. <laughs> Iku berkah. Ini kopi, ora berkah kowe pengin to. Bukan masalah berkah, gara-gara kepengin kopi kuwi mau wong saiki. Aku ya ngono. Nek sing kira-kira panganan sing enak coba saya ambil barokahnya Allah sing ora enak era enak sing ini jenengan mboten enten berkah. <laughs> Jangan pikir tadi. Oh, jam loro muncul si berapa. satu lebih dua puluh. Bagaimana minyak mesia ya, namun mempunyai keberkahan. Apa yang dikatakan beliau? Beliau bersabda, kamu benar hadisnya sahih. Begitu pula dalam suatu hadis bahwa tal Seorang sahabat masuk Islam dari Najd. Orang itu datang dari Najd dan masuk Islam. Tatkala masuk Islam maka ia maka ia pun mengeluhkan keadaannya di daerah atau lembah tempat tinggalnya. Ia berucap, Ya, ya Rasulullah, di sana terdapat tempat peribadatan Yahudi. Beliau SAW bersabda, jika kamu kembali ke daerahmu, hancurkan tempat peribadatan itu dan pecikkan tempat itu dengan air ini. Percikkan tempat itu dengan air ini. Dikawani banyak. Kuwi nggone Yahudi kui remuken bekase kui remuk terus siramono banyu iki. Jika kamu kembali ke daerahmu hancurkan tempat itu ya. Beliau wasallam berwuduk dan sisa air wudunya diberikan kepada orang tersebut. Beliau berkata jika kamu telah sampai di daerahmu maka hancurkan tempat peribadatan Yahudi itu dan percikan tempat itu dengan air ini. Yaitu air bekas wudhu beliau. Diambilnya air itu dan apa yang dikatakan kepada beliau ia berkata. Ya Rasulullah sesungguhnya tahwa. Hawa sangatlah panas dan tempat kami sangatlah jauh. Bisa saja air ini menguap. Artinya air ini akan habis karena dari Madinah jauh akan menguap. Bisa dimaklumi. Panas tempat jauh, air sedikit akan menguap. Apa yang dikatakan Nabi? Agar menjaga air itu dan menjaga sangka. Baik. Ya, dan keyakinannya terhadap air bekas wudhu beliau. Nabi SAW bersabda, tambahkan air ke dalamnya. Setiap kali air itu tersisa sedikit, maka tambahkan sedikit. Beliau jelaskan tambahkan air ke dalamnya karena tidak bertambah darinya kecuali baik. Tidak bertambah darinya kecuali bertambah kebaikan. Ini yang berkaitan dengan sahabat Rasulullah. Banyune nek nganti nguap nambah banyune. Kon jogo. Walah banyu kaya. <laughs> Iya. Banyu dan tadi syirik. Kamu lebih yakin dengan banyu itu. Iya. Kilo Rasulullah ngomong. Gue nguap tambah no banyu nih. Nguap tambah no banyu nih. Jaga supaya tidak habis. Kan kan ini ada tuh. Berarti kan ada tuntunan itu. Oh, rapit. habis dhewe lah hadis ora kan ngono kok. salah-salah. Lah ayo iya, aku ora ke kue Drun. Iki maksudku iki, piye carane sing neng kene iki mudhenge bahwa iki Rasulullah ya pernah kaya ngono. Ngoten Makanya para kiai kadang iki umbien gue nek wis anu tinggal seperempat tambah ono banyune. Iki umbien ku tambah ono banyune. Mah enak tuntunan <laughs> iki. Lah lambian itu tidak boleh, itu syirik itu. Air damon damoni Air cucu-cucu ono apa? Ora itu. Terus delalah sitik Jepang. Iya menyelidiki banyu. Ketemu bahwa banyu yang di solawati banyu sing didikiri apik kabeh bentuke. Sing dibisui bentuk elek dan mempengaruhi orang yang minum. Aki percaya. Si serik mau. Akhirnya dia membuka praktek juga. <laughs> ya. Dengan dalilnya prakteknya rukyah. Nah, Mari kita rukyah. Alah, drun, drun telat. Akhirnya pertama-pertama bukan rukian sih. Dengan ini menjalankan obat pengobatan secara Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lain kira karo kiai carane sapa? Cara cerita gladak apa? Kiai itu ya cara Rasulullah. Oh, saya kan dengan habatus saudak Kiai kue urung kenal habatus saudak kiai wes ngentak ketilang telung atas botol habat saudak. Kak kue lagi geger habatus saudak. Wes terus dodole habatus sauda. apa habis no Cantuk Uh, rono-rone cantukan kabeh. Kemudian sedot lho, sedot gede lho. Ini sebekam sunnah Rasul. Iya sunnah Rasul para kiai iki ya wes, kowe iki agi gembur-gembur kowe ngaco plakat-plakat barang. Anyaran ah, lagi. iki. Lho. Kiai biar wes, lah aku biar ngomong syirik saya kowe ngomong ini katanya ini sunnah Rasul ada tuntunan. Neng diwe brosur. Terus golek-golek Soalnya biar orang arek ngono rawani sebab urung enek wong Jepang. Ketemunya Jepang terus lah <laughs> mendalilkan. Saiki ya nambani tadi beli ah, aku ki arep melu kaya kiai-kiai ngono ki. Wis kepacet tak pisui piye. Wis gawe cara anyar pengobatan cara Rasul. Jadi nek kiai iki carane Firaun. <laughs> Nek kiai-kiai iki carane Firaun. Lah nek kowe carane Rasul itu akalmu kuwi piye to? Sing ngono. Wong kiai iki nambani cara Kanjeng Nabi. Kuwi yo dikai habatus saudara. Engko yo dikai panganan-panganan sing enak. Rasulullah ki mangan iki ya dikon niru mangan. Ngono. Masake ya kadang orang itu kadang karena mengekang-ngekang diri akhirnya bingung diri. Aku tidak ngomong ini saya kira ada ngono raisa. iso. Tapi paling enak bismillah. Sing penting orang jadi wong syirik tenang. Mungkin begini dalilnya. Seperti yang saya katakan kepada anda wahai Said Majdi. Bahwa pembahasan ini luas. Saya tidak mampu menjabarkannya panjang lebar. Memerlukan beberapa pertemuan dan halakoh dalam menjelaskan menjelaskan contoh dan orangnya. Bagaimana para sahabat mengambil keberkahan dari bekas peninggalan Rasulullah. Saya tutup dengan suatu kejadian yang sangat penting. Bahwa Nabi SAW masuk kepada Ummu Sulaim. Ibnu Abbas uh, ibu Anas bin Malik. Didapatinya tempat air yang tergantung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dan meminumnya dari tempat air tersebut. Ketika beliau meminumnya, saya ingin anda, ya Ustadz Masjid untuk memperhatikan kejadian ini dari sahabat yang mulia. Wanita ini tidak duduk di bangku sekolah, tidak lulus dari universitas. Dahulu sebagai orang jahiliyah dan musyrik, namun duduk bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam madrasah Nabi Muhammad di madrasah Nabi Muhammad membuat hatinya beriman dan penuh dengan rasa cinta dan rindu. Apakah pendapatmu bagaimana wanita itu akan melewatkan tempat air itu di mana Nabi Muhammad SAW telah meletakkan bibirnya di situ? Tidak ada yang dilakukan kecuali segera mengambil tempat air itu dan memotong bagian ujungnya. Mengapa tempat air itu dirusak? Mengapa bagian ujungnya dipotong? Karena Nabi Muhammad SAW telah meletakkan bibirnya di ujung tempat air itu maka ia ingin menyimpannya. Nabi SAW tidak memerintahkan orang berbuat demikian. Nabi tidak memerintahkan orang berbuat demikian. Itu ijtihad dari Ummu Sulaim, namun tidaklah dilarang oleh Nabi. Nabi tidak nyuruh. Hei, eh, ini pedotan, ini bekas lambiku. Islam enggak. Dia kan tidak boleh. Tidak ada, tapi orang ini karena cintanya. Pernah juga Rasulullah SAW sama Ibn Abbas kata selama kita masih kecil. Ibn Abbas ini sebelah kanan, Sayyidina Abu Bakar sebelah kiri. Rasul SAW itu minum. Tapi dua tangan ini <laughs> banyak enak. Waktu minum Rasulullah itu aturannya orang minum itu di zaman itu tidak ada gelas wakeh menurut Satu bareng-bareng wong akeh. Karena itu obat bagi setiap momen yang lain. Rasulullah SAW minum, jatai kene Ibnu Abbas ini. Lalu sahabat Rasulullah yang luar biasa sila Abu sebelah kiri. Itu lho Rasulullah ada baby. Pamitan. Bagaimana kalau jatahmu saya kasihkan ke Sayyidina Abu Bakar? Oh, Tidak bisa. Bukan dia benci sama Sayyidina Abu Bakar, tidak. Bukan dia ini terus tidak mau anjal kalau Sayyidina Abu Bakar atau tidak nurut sama Rasulullah tidak. Karena bekas ini bibir Rasulullah SAW nempel di tempat itu dipaske. Oh engko kasih wong liya sik. Langsung dari Rasulullah ke beliau. Nah, antar ini terserah. Jadi sebelah kanan. Akhirnya juga tidak dikasihkan saya Abu Bakar. Kasihkan kanan terus. Mana? Jadi segala sesuatu nek bagi apa-apa kanan. Ya, bagi apa-apa kanan. Jadi memang harus begitu aturannya itu begitu. Jadi sampai seperti itu. Apa sebabnya? Tidak. Buat, buat Abu Bakar Siddiq. Oh, bukan. Bukan benci. Bukan karena tidak doa taat Rasul. Eman bekas bibir <laughs> Rasulullah tidak kira beliau. Dipaske. Hmm, subhanallah. Apakah Rasulullah nesu? Kalau memang Rasulullah mengatakan, eh mau apa kamu pas-paskan bibir. Semua sama. Oh ya betul. terus. Bibirmu. <laughs> Eh, eh, eh. Itu merupakan kisah yang masyhur bahwa Nabi SAW ketika menyukur, menyukur rambutnya juga di Haji Wada. Beliau membagikan rambutnya pada sahabatnya. Mengapa beliau membagikan rambutnya? Beliau membagikan rambutnya. Seakan-akan beliau mengajari bagaimana mengambil keberkahan dari beliau. Karena mengambil keberkahan akan menambah rasa keterkaitan dan rasa cinta dan rindu. Juga diambil. Ngambil ngalah berkah itu menimbulkan kerinduan, keterkaitan, kecintaan. Misal gini, saya datang sama guru saya. Saya bilang sama guru saya ini. Kadang tidak bilang dikasih. Ini kamu saya kasih. Tak simpan. Tambah cinta, Tambah senang. Angger sini-sini tak dulu iki saka peparing guruku. Buka lemari, ujun, eh coba coba coba, awas gue hilang. Nesu, nesunya bukan nesu terus orang, nesu, iki iki bekas guruku. Terus bekas guruku, bekas timbul taluk luar biasa ngalah berkah. Itu hubungan. Hubungan. Karena mengambil keberkahan akan menambah rasa keterkaitan dan rasa cinta dan rindu. Tidak ada hubungannya dengan akidah dan segi syirik atau bid'ah. Kita berlindung kepada Allah dari lafal ini. Kita berlindung kepada Allah dari lafal ini. Mengambil keberkahan Nabi dengan dan bagaimana sahabat mengambil keberkahan dari beliau merupakan suatu perkara yang disyariatkan. Banyak disebutkan dalam kitab hadis, sunnah dan kitab sirah secara khusus dalam pergaulan sahabat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana waktu Rasulullah itu dari cerici beliau ini di, di antara trici keluar airnya. Itu dikatakan air yang paling bagus di muka bumi itu air yang keluar langsung dari ciri-ciri Rasulullah lebih utama daripada air zam-zam. Jadi di sini terus tawaduknya Rasulullah SAW waktu itu bukan Rasulullah terus langsung memamerkan bacangan ini keluar ini gitu, tidak minta baskom baskom sing enak banyune dicelupkan dulu di situ nah, Rasulullah iya supaya ada kayak ada pancingannya gitu tanpa itu pun bisa Rasulullah dan situ orang berebut minum padahal itu gunanya ada wudhu untuk wudhu karena tidak ada air waktu itu. Itulah luar biasa. Jadi nek kira-kira awal dewe nek terang saya kira nek orang-orang yang seperti jenengan pasti akan berebut dan pasti akan minum. Tapi bagi wong-wong sing syirik-syirik kuwi apa banyu. Ya banyu, banyu. Nek mbok kali kira banyu kabeh padha, kowe ngopo tak otong-otong jam-jam teko Mekah rene. Lalu itu ada dalilnya. Lagi yo ya nek dalile. Kan ada dalile. Dalile cinta bel jannah <laughs> bel bel ya Allah akhirnya Muhammad biar menyampaikan nasihat oh ya nasihat kali kali Bismillah ya insya Allah itu ngalah berkah jadi jenengan berkah itu ada tempat ada minuman ada makanan ada pakaian silakan semenjak itu istilahnya mengambil barokahnya bukan bukan menghilangkan dari kepercayaan akidah itu tidak ada hubungannya sama sekali di situ. Okay. Ya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Silahkan Sebetulnya mafahim ini sudah diterangkan Ustaz Abdullah. Kemarin saya membaca kok. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ما بعد berkata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mukhatiban li talabatil ilmi wa qad da'ahum dzalikal yawm wa dhayyafahum Suatu ketika Habib Ali mengumpulkan para santri kemudian ngasih jamuan sama mereka itu nahnu jama'nakum fi hadzal jam baghainakum tanhaduna nahdhah gawiyah fi talabil alim. Ketahuilah kami ini ngumpulkan kamu semua supaya kamu ini punya semangat yang kuat untuk menuntut ilmu. Syamiru barakallahu fikum wajtahidu fi talabil ilm. Semangatlah kamu, semoga Allah memberkahi kamu dan jadilah kamu orang yang giat di dalam menuntut ilmu. Wa syutrafakum yahfaduna zubat wal mulkah wal alfiyah وأسماء كتاب الفقه والنحو والكبار يحفظ حد يحفظ منهج حد يحفظ irsyad حد يحفظ al ketahuilah bahwasanya para pendahulu kamu itu mereka apal syair-syair zubat syair-syair zubat ini syair tentang fikih kurang lebih seribu bait mulhaf syair tentang nahu 300 bait wal alfiyah syair tentang nahu juga 1000 bait ini mereka semuanya apal ini. Ini cuma yang biasa-biasa aja. Al-Kubar kalau yang sudah yang dewasa-dewasa, yang sudah kelas ke atas, mereka ngapakan kitab minhaj. Tebel kitab sini, minhaj itu. Mereka juga ngapakan kitab irsyad tebel. Kurang lebih ada mengatakan kalau dirinci dalam kitab irsyad itu kurang lebih ada ribu masalah. 9000 permasalahan fikih terangkum di dalam kitab itu. Ada juga yang mengapa kitab Al-Ubab sama kitab yang tebal juga. Wa antum ma wahad minkum yahfad. Wa in hafidhahu hafidhahu biqalbin ghafil. Sedangkan engkau semuanya ini tidak ada satupun kitab yang kau hafalkan. Kalau yang kau hafal, engkau ngapalkan ini dalam keadaan lalai. Wa faidul ilmi khaslatan al-amal wa taqyid. Ketahuilah bahwasanya buahnya ilmu itu ada dua. Yang pertama diamalkan, yang kedua ilmu ini tertancap di hatimu. Kau tulis. Ada datanya ilmu itu. Wa ta'allamu mautan nufus wa ta'allamul adab wa khudul ilma innahu min kabir wa innahu min saghir. Kemudian pelajarilah bagaimana caranya mematikan hati. Karena di dalam kitab-kitab yang sebelumnya kita baca, kata-kata mereka diantaranya kalau orang itu mematikan hawa nafsu ya. Kalau orang itu hawa nafsu ini masih hidup, dia tidak akan memperoleh kedudukan di sisi Allah sama sekali. Kalau hawa nafsunya itu seakan-akan masih kuat, tidak mungkin merasakan nikmatnya ibadah sama sekali. Di antara kaum solihin, di antara perkataan mereka, mereka ada yang mereka itu kalau sudah malam menyendiri ibadah sama Allah. Dan mereka mengatakan selama saya hidup belum pernah ada yang membuat saya sumpek melebihi daripada terbitnya fajar. Jadi kalau sudah subuh itu sumpek mereka. Ya Allah kok subuh ya sekarang ya. Sumpek kenapa? Waktu ibadah sudah selesai. Waktu menyendirinya kepada sama Allah itu sudah selesai. Sumpek mereka. Wa ta'allamul adab. Kemudian pelajarilah adab sopan santun. Orang ilmunya banyak tapi tidak ada adabnya percuma. Jenengan misalkan ketemu sama orang dikenal alim. Tapi ketika jenengan datang ke sana masih teriak-teriak, duduknya seenaknya, pakainya seenaknya. Tertarik nggak hati jenengan? Musalaman belum tentu tertarik kukunya panjang, rambutnya gondrong. Dua hari belum mandi. Sufi katanya. <laughs> pelajarilah adab. Kemudian pelajarilah adab sopan santun. Ij'al ilmaka milhan wal adabaka dakiqan. Jadikanlah ilmumu itu bagaikan garam dan adabmu itu bagaikan tepung. Kalau membuat roti banyak garamnya atau banyak tepungnya? Banyak tepung, garamnya sedikit. Jadi orang itu yang ditonjolkan adabnya dulu. Adabnya ditonjolkan, baru setelah itu kasih penyedapnya itu ilmu, garam. Kalau cuma garamnya banyak, tepungnya sedikit, tidak jadi roti namanya. Jadi garam kotaan di pasar-pasar itu. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ini ilmunya luas, akhlaknya juga luar biasa. Tapi yang bisa menjadikan dakwahnya beliau berhasil, yang faktor yang paling penting itu akhlaknya, adabnya. Makanya dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ini memiliki budi pekerti yang agung. Muhammad ini diturunkan di masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah ini istilahnya sudah antik keras luar biasa. Nabi Muhammad belah bulan, tidak ada yang percaya. Ini sihir ini, bukan mujizat. Ini di sini ada yang belah bulan, disembah mungkin. Ini belah bulan masih tidak ada yang percaya orang-orang. Lihat langsung. Tidak cuma terbelah bulannya. Yang satu bergeser ke bukit yang sebelah kanan, yang bagian kiri bergeser ke bukit yang sebelah kiri. Mereka semuanya lihat. Tidak percaya. Tapi kenapa kok bisa mereka akhirnya masuk Islam? karena melihat akhlaknya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak jarang ada seseorang ayahnya musuhi Nabi, Abu Jahal itu musuhi Nabi, anaknya Ikrimah bin Abu Jahal sahabatnya Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokohnya kaum munafik. Ayahnya cinta sama Nabi luar anaknya cinta sama Nabi luar biasa. Walaupun ayahnya seorang munafik. Kenapa? Akhlak ini daya tariknya. Wa khudul ilma innahu min kabir wa innahu min saghir. Dan ambillah ilmu baik dari orang yang sudah tua maupun dari anak yang masih kecil. La taqul idza wahid saghir ma ma banak ra'indu. Dan kamu katakan kalau kamu lihat ada seseorang yang masih kecil, oh saya tidak mau belajar sama dia. Syufu wa in kana saghir Allah khassahu bil alim. Ketahuilah, bahwasanya walaupun dia itu kecil tapi dia sama Allah sudah dikasih ilmu bi qira'atika indahu wa i'tirafika wa ta'dhimika lahu Allah bima akramah. Dan barangkali saja Allah dengan ngajinya kamu sama anak kecil ini dan ngakuinya kamu untuk belajar sama anak kecil, ngakui diri kamu ini misi kurang dan mau belajar sama anak yang masih kecil dan kamu menghormati dia, Allah akan memuliakan kamu sebagaimana Allah juga memuliakan anak kecil tersebut. Watrukul bughdha wal hasad fadzalika yanzi'u barakatul ilim. Kemudian tinggalkan rasa benci dan rasa dengki karena sesungguhnya itu semua bisa menghilangkan keberkahannya ilmu. Wastafidu min kulli man yufidukum faidah walau kata daman. Dan ambillah ilmu dari setiap orang yang akan memberikan kepada kalian ilmu walaupun itu orang yang hina. Ambil ilmu dari mana saja tempatnya itu bagus. Pernah suatu ketika diceritakan Al-Imam Ahmad bin Hambal kalau tidak punya tetangga orang Majusi. Si Majusi ini kerampokan. Dirampok harta bendanya. Imam Ahmad bin Hambal sama murid-muridnya datang ke sana. Istilahnya ikut berduka cita. Dia kan kena musibah. Ahmad, sama Imam Ahmad Ghazali didatangi. Sang sabar kamu. Ini mudah-mudahan suatu saat akan dapat yang lain lagi yang lebih baik. Kemudian apa kata orang Majus ini? Alhamdulillah. Eh, saya bersyukur, bukan belum belum alhamdulillah ya, belum masuk Islam kok. Saya bersyukur yang kecurian ini masih hartanya saya, bukan imannya saya. Mendengarkan ucapan ini, kata Imam Ahmad, bin Hanbal mendengarkan ucapan si Majusi ini, bilang sama muridnya, wahai muridku catat ucapan ini. Ini walaupun ucapan ini datang dari seorang majusi, tapi ini nilainya indah. Kemudian majusi ini kaget. Karena lihat penghormat, penghormatannya Imam Ahmad bin Hanbal yang luar biasa, akhirnya si majusi ini masuk Islam. Wa ta'li qira'atakum syul qira'ah bila mutala'ah ma Kemudian Seringlah kamu untuk mengulang pelajaran kamu. Karena sesungguhnya belajar tapi kalau nggak dibaca lagi itu nggak akan berhasil apa-apa. Syulah Habib Ahmad bin Al-Habsyi yutali liwajhi liwah yutali lawhah qabla al-qira'ah inna syekh 25 marrah. Ketahuilah Al Habib Ahmad bin Al-Habsyi yang ngarang kita bersatu jamiah Beliau kalau sebelum belajar sama gurunya baca dulu 25 kali. Putra jenengan kalau sekolah meraktekkan ini ranking satu semua insya Allah. kiraati indah syekh Kemudian setelah belajar, ngulangi lagi pelajarannya 25 kali. Jadi pelajaran yang mau dipelajari dibaca dulu 25 kali. Setelah saya belajar, yang dipelajari tadi diulang lagi 25 kali. Wa antumul wahid minkum minkum mayankis kitabah illa inda syekh. Sedangkan kamu semuanya itu bahkan nggak buka kitabnya kecuali kalau di depannya gurunya. Wa anna kuntu ayam ittihadi fi talab bi Makkah utali ana wa akhi Husain wa Alwi Sagaf alal kullu fil mahalli wa nuhadzir itsnai asyara syarhan alal minhaj wa nu'allikuha bi adhanina. Kemudian Habib Ali bercerita, aku dulu ketika aku misi belajar ilmu, mesti berusaha untuk mencari ilmu. Aku kalau belajar bareng sama kakakku. Habib Ali punya kakak namanya Habib Husin. Habib Husin bin Muhammad Al-Habsi. Habib Husin bin Muhammad Al-Habsi ini penerus ayahnya Habib Ali. Habib Ali kan namanya Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi. Ayahnya ini Habib Muhammad bin Husin Al-Habsi mufti Syafi'iyah di Mekah. Di Haramain. Jadi pemegang fatwa waktu itu yang ada di kota Mekah Madinah semua merujuknya ke ayahnya Bebali. Nah penggantinya ini anaknya ini namanya Husain. Yang Bebali nggak menggantikan tapi di Hadramut jadi ulama di Hadramut. Wa Alwi Segaf, Alwi Assegaf ini iparnya Habib Ali. Yang ngarang kitab Tarsihul Mustafidin. Jenengan mutlak kitab mungkin sarahnya 40 ada Tarsihul Mustafidin. Yang ngarang itu iparnya Habib Ali. Kita tuh kalau sudah belajar, kita ini ingat-ingat 12 sarahnya kita minhat yang ada di kepalanya kita. Berarti mereka bertiga ini apal 12 syarah keterangan dari kitab minhaj. 12 macam. Padahal satu macamnya itu bisa jadi ada yang tufah namanya, 4 jilid. Ada yang nihayah 7 jilid. Ada yang nadmul wahad 10 jilid. Ada yang mungkin empat jilid itu baru empat macam. Ini dua belas macam. apa semuanya. Wa yakhruju walid akhiralal wa yuhasilna nutali wa yagul akum ya itu tali barakallahu fekum. Kemudian ayahku datang ketika tengah malam, di akhir malam. Loh, anak-anakku kalian masih semua masih belajar. Kemudian doakan semoga kalian semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira doa ini harus semuanya tiga-tiga ini jadi ulama besar di zamannya. رضي عنه شو أحفظ الصغير كنكش في الحجر تغنموا شبابكم وفراغكم وقوتكم شو الشيبة لو بيحفظ ما أجشور يحفظ Ketahuilah bahwasanya menghafal ketika masih kecil bagaikan mengukir di batu. Insya Allah tidak akan hilang. Maka manfaatkanlah waktu muda kalian dan waktu kuatnya kalian. Sedangkan kalau sudah tua, itu ngapalkan itu susah sekali kata Habib Ali. Jadi mungkin kalau kita ini sudah terlambat untuk menuntut ilmu, sebetulnya nggak ada kata terlambat. Kita program anak kita untuk jadi orang penuntut ilmu. Pondok-pondok masih banyak kok. Pelasungan nggih wonten, ya Dad. Pondok yang lain ilmu ayat wonten. Al-Qur'ani Gus Karim nggih wonten program anak-anak kita untuk jadi orang seorang ulama. Kalau misalnya kita punya anak laki dua aja yang satu kita program misalkan sekolah umum jadi dokter jadi insinyur terserah tapi kalau yang satu ini jadi ustad. jangan khawatir rezekinya nanti dari mana mau kerja apa kalau jadi ustad? Insya Allah kalau memang dia kerja hikmat ngajarkan ilmunya Allah kira-kira Allah bakal melupakan atau enggak tidak mungkin dilupakan sama Allah Masya Allah juga akan memberikan perhatian. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar dan akan memberi dia rezeki dari sisi yang tidak terduga-duga. Mungkin cukup ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah membaca buku-buku orang-orang salaf kita terdahulu itu mengingatkan kita bahwa kita itu tidak sebanding itu mawon. Awalnya kon ngapal minhaj. <laughs> Tapi bukan tidak mampu. Kalau kita mau seperti mereka, mujahadahnya seperti mereka, mau mutolaahnya seperti mereka, dia mampu. Sing wis kebajut tua kados kula niki mboten saged nawar-nawar bismillah lah. Yang penting enten ta'alluq sama mereka. Ada rasa cinta dan senang gembira sama mereka. Orang ngenyek. Ada yang ngenyek entah ono. Surah pinter ngenyek terus. <laughs> Subhanallah. Hati-hati ya. Dan memang akhlak ini nomor satu daripada semuanya. Makanya kalau sudah orang mau belajar nah mau belajar. Ini termasuk minhaj. Nah, Nah, nah ini bagi bagi Allahumma menular Bismillah. Sing ora entuk aja, sing ora entuk Bagaimana memakannya gitu baca. Oh, wong urip iki sakjane ya ngono tok kok. Sing entuk rasakno, sing ora entuk ya sabar Wis. Ngono tok. Padahal tidak ya mungkin sing ora entuk kono ora mungkin luwe. <laughs> Ya gimana? ada di sini. Ya, insya Allah itu tadi yang disampaikan itu masya Allah kalam Habib Ali sama orang-orang yang belajar. Habib Ali senangnya kalau wong wong sing bela ilm, senang diuri-uri. Dan di Hadramut itu di Sewon itu pertama adanya istilahnya pondok itu di Masjid Riyad di atas mengajar. Jadi insya Allah kalau kita punya anak, Bismillah jangan kita bingung bagaimana caranya kita ini mendidik salah satu anak kita untuk menjadi orang yang bisa memimpin nanti di rumahnya tentang agama, tentang ini. Nek kabeh dilebokke gon urusan umum tok. Iku ora mudeng bab zakat, ora mudeng bab salat, ora mudeng bab iki akhirnya jebol ya. Jebol. Ya. Insyaallah itu. Kita kesidai dulu nanti alhamdulillah Ustaz Sofwan ada di sini untuk menutupnya dengan doa. Alhamdulillah Masya Allah Kita gosidah dulu Sambil dibagikan nasinya Bismillah Ngaduk, ngaduk, Subhanallah Raksi dan Kini orang Ramadan Saya yakin sudah tergelidak Apa yang sudah turu Apa yang Apa wis bengak-bengok suwe suwe gara-gara nek sing dindani apa sahur safar to coba <laughs> nek sahur ora mungkin safar mulai kabeh gara-gara sisan terus ki nganti sahur kan ngono to gara-gara nek sing dindani kabeh ki nek enek sing ngerti enek sing dindani dadi luwih nyaman luwih sabar ya insyaallah itu قل يا عظيم أنت العظيم همنا كل هم همنا هون باسمك يا عظيم أنت القديم قديم وجيد الله أنت اللطيف لطيف أنت القديم الله أنت اللطيف لطيف لم تزل أنا أجيل ما قد نام لخاتم الشانين أقول يا هادي من الدل قديم قول من الحسود سايف الله إله ابن الولي قال يا حبيب أنت الحبيب وكلهم أهلا من الهم الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافنا الكافي ونعم الحمد لله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب توسلنا بسم الله وبلاد زكريا إلهي سلم الأمة كان أفادي وحكمة من أمين ومن أمة لأهل إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب لله ودفع مساحتنا في أجل القدر يا الله صلاة الله سلام الله وصل على النبي البري إلى عهده ولا حصري وآل سادة الغر بأهل القدر يا الله صلاة الله صلاة الله سلام الله على ياسين kita bawakan hari ini ini sholawat saja karena di bulan Ramadan juga ini perangnya perang badan dan alhamdulillah malam ini adalah malam kemerdekaan 17 Agustus jadi kita doakan para pahlawan-pahlawan bangsa kita pula kita doakan ahli badar kita doakan para pahlawan-pahlawan bangsa kita semoga mereka semua di kubur-kubur mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan apa yang diinginkan oleh mereka. Semoga mereka kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mereka bangga pula dengan melihat kita sebagai mana bangsa penerus-penerus beliau. Mereka kita penerus-penerus beliau yang selalu mendoakan beliau dan memperjuangkan apa yang telah mereka mereka perjuangkan. Ya Allah berilah balasan-balasan bagi pahlawan-pahlawan bangsa kami. Agar mereka ya Allah saat ini merasa gembira di dalam alam barzakh Agar mereka ya mila muslimin muslimat gembira di alam barzakh Melihat kami dan melihat bangsa ini. Ya Rabb selamatkan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Selamatkan ulama-ulama kami. Selamatkan seluruh kaum muslimin yang ada di negeri ini. Selamatkan seluruh bangsa kami ya Allah dari Sabang sampai Merauke. Jadikan mereka semua ya Allah menjadi orang-orang yang selalu mendapat keberkahan dan keridhaan darimu. Dan jadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang nyaman, negeri yang selamat. Negeri yang selalu ya Allah mendapat perlindungan darimu. Angkat semua bencana dan musibah. Jadikan semua ya Allah yang ada di dalam negeri ini mendapatkan rahmat dan ridha. Ya Rabbal Alamin Luruskan bagi mereka Ya Allah yang berada di jalan yang tidak benar Berilah kepada kami kami Ya Allah Petunjuk-petunjukmu Ya Arhamar Rahmin Hingga-hingga kami dapat menjalankan semua kebenaran Dan dapat menjauhi semua kemaksiatan Ya Rabbal Alamin Ya Rabb jadikan malam ini para pahlawan-pahlawan kami dan penerus-penerus pahlawan kami mereka dapat ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim meneruskan perjuangan-perjuangan ini hingga ya Rab akhir hayat kami nanti ya Arhamar Rahimin hingga yaumul kiamah negeri ini menjadi negeri yang aman negeri yang aman negeri yang aman dan selamat Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang merdeka. Jadikan negeri ini negeri yang merdeka dari fitnah, merdeka dari hal-hal yang tidak koridoi. Ya Allah, bebaskan negeri ini dari segala macam bentuk bencana dan musibah, dari kedoliman-kedoliman, dari pemimpin-pemimpin yang akan menghancurkan, Ya Allah, dari orang-orang yang akan menghancurkan negeri ini. Jauhkan, Ya Allah, oh, negeri ini dari orang-orang yang, Ya Allah, berpura-pura untuk menyelamatkan negeri sebenarnya mereka akan menghancurkan negeri ini Allahumma ya Allah jadikan kami penduduk-penduduk yang taat kepada aturanmu taat kepada aturan Rasulmu dan taat pula kepada aturan bangsa dan negara kami Hingga kami menjadi penduduk-penduduk yang baik Penduduk-penduduk yang selalu berbuat baik di negeri yang kami cintai ini Allahumma ya Allah Kumandangkan solawat-solawat di seluruh penjuru negeri ini Hingga negeri ini aman Bibarkat Nabi Muhammad Selamat bibarkan Nabi Muhammad. Jadikan pemimpin-pemimpin bangsa kami pemimpin yang kenal Nabi Muhammad. Pemimpin-pemimpin yang mengikuti Nabi Muhammad. Pemimpin-pemimpin ya Allah yang selalu peduli kepada umat Nabi Muhammad. Pemimpin-pemimpin ya Allah yang selalu menyuarakan menyuarakan Al-Quran dan menyuarakan sunnah Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah selamatkan semua pemimpin-pemimpin kami. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في سر الفاتحة Khusus malam hari ini saya akan melantunkan lagu Indonesia Raya. Kita bersama-sama berdiri. Nanti habis itu kita tutup dengan doa oleh Sadar Sopam. Bismillah. ikuti saya.